Ada seseorang yang dimakamkan karena dibunuh oleh orang-orang kafir. Min ghairi huslin wala salah. Dan orang tersebut dimakamkan tanpa dimandikan dan juga tanpa disolati. Biza'mi annahu sahidun dengan sangkaan bahwasanya dia itu orang yang matinya mati syahid. mana laisa kadzalik. Padahal sesungguhnya dia bukan seperti itu. Berarti dia sesungguhnya bukan orang yang dianggap meninggalnya meninggal syahid. Ya. Karena kan sudah kita sebutkan kemarin syarat-syarat orang yang mati ada berapa? Ada Ali? Ada tiga. Baru dites pertama kali sudah sarang. Ada ti? Ya. Yang pertama apa? Bukan itu, bukan. Ya, meninggalnya di waktu pepe dan yang kedua meninggalnya karena sebab karena sebab perang ya. Ini jadi syarat yang berbeda. <clears throat> meninggal di waktu peperangan dan meninggalnya karena sebab meninggal di waktu peperangan tapi meninggalnya matinya bukan karena perang tapi karena stroke, karena jantung. Maka hukumnya bukan mati. Ya, atau juga meninggal karena sebab perang. Karena sebab tapi meninggalnya setelah selesai pepe bukan di waktu berarti meninggalnya matinya mati apa? Berarti meninggalnya bukan sah Sahid. Dan syarat yang ketiga hendaknya ya dia meninggal dalam peperangan yang dihalalkan oleh ulama. Jadi karena ada seseorang yang di dimakamkan dengan alasan jadi dimakamkan tanpa dimandikan, tanpa disolati karena itu adalah hukumnya orang yang mati sahid dengan alasan dianggap dia matinya sahid padahal sesungguhnya dalam agama dia belum dihukumi meninggal sah syahid bukan sahid dunia kenapa <clears throat> kok tidak disolati tidak dimandikan padahal dia bukan dihukumi syahid li jahlid dafinina bil hukum karena kebodohan orang-orang yang me menguburnya jadi mereka itu tidak ngerti dikira mati syahid ya. wajaba nafsuh lil husli alal mu'tamad maka hukumnya wajib untuk di wajib untuk digali kuburannya Alal mu'tamad lil husul untuk dimandikan. Alal mu'tamad menurut pendapat yang jadi kali. Ya, jadi kalau misalnya ternyata mayat tersebut dimakamkan tanpa dimandikan, tanpa juga di salati, padahal dia bukan orang yang hukumnya syahid maka ketika diketahui kalau dia sesungguhnya bukan orang yang mati syahid, maka wajib bukan boleh tapi wajib. Dengan syarat. Syaratnya apa? Ya. Syaratnya mungkin sebutkan sini. Syaratnya tidak beru syaratnya tidak berubah. Jadi belum berubah. Belum hancur. Bahkan tidak harus hancur. Yang penting tidak berbah berbau. Jadi kalau sudah baunya menyengat, ya digali ternyata baru digali sedikit aja sudah bau bangkai, maka berarti tidak perlu lagi untuk dimandi, tapi tetap diganti, diganti dengan apa? Diganti dengan tayam, tayamum. Jadi itu untuk syarat dimandikan aja. Jadi syarat dimandikan dengan syarat belum berubah. Ya dengan syarat belum ada bah apalagi sampai rusak jasadnya. Jadi kalau sudah berubah atau bau, maka diganti dengan tayam. Tayamum. Fa'in wujida muntafihon. Bagaimana kalau misalnya mayat itu tatkala digali dalam keadaan muntafihon? Apa muntafihon? Membengkak semuanya. Jadi perutnya sudah membesar, membengkak. Tangan-tangannya membengkak, karena mayat kalau sudah satu hari lebih biasanya mulai membekak, membesar. Yang kurus-kurus bisa jadi gemuk. Yang gemuk tidak tahu lagi. Kalau sudah membesar-membesar lama-kelamaan mah ya sama seperti balon ditiup-tiup-tiup sampai ya itu kalau jasadnya manusia yang normal. Tapi kalau jasadnya orang yang kekal jasadnya, tidak hancur jasadnya, dijamin oleh Allah Subhanahu walaupun sampai hari kiamat pun tidak akan berubah. Ini barusan di televisi yang ada berita di mana itu? Mungkin di Jawa Barat al-muhim atau nak tahu lupa di mana. Yang penting di situ ada pembuatan jalan yang diharuskan mereka itu untuk menggali kuburan kuburan umum. Jadi tidak mau, tidak mau, tidak bisa kecuali harus kuburan tersebut digali dan dipindahkan. Digali. Jadi ketika digali, disuting semua wartawan, semua warga menyaksikan. Dan kebanyakan semua jasad mereka sudah hancur. Kebanyakan sudah tidak ada. Ima tinggal tulang-tulangnya, ima hancur tidak bersisa. Tapi ada sebagian jasad, berapa jasad itu masih utuh. Bahkan kafannya pun masih utuh seperti baru. Kafannya aja belum, tidak membekan, tidak apa. Dan ternyata diteliti mereka itu rata-rata sudah 25 tahun atau 30 tahun meninggalnya di antara itu. Sudah lama. Dan ternyata dilihat riwayatnya mereka itu ustadz ustad semuanya. Allah. Yang ya artinya yang kekal ternyata mereka adalah yang mengajar ngaji, yang mengajar ilmu agama dan betul seperti itu. Nyabat dua hari yang lalu kejadian tersebut. Jadi yang lain-lain semuanya hancur, beberapa jasad dan semuanya adalah min ahlil ustad, yani termasuk para asatid dan juga min ahli din. Nah, kepingin apa anda? Ya, semoga kita semuanya termasuk insya Allah yang kekal jasadnya di kuburan kita. Amin ya robbal alamin ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada Nabi Musa ya Musa ta'allamil khair wa alimhu linnas wahai Musa belajarlah kebaikan belajarlah ilmu wa alimhu linnas dan ajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang kepada mereka yang membutuhkannya kepada manusia alimhu linnas fa inni munawwirun li kuburihim hatta la yastauhisu ya fa ini munawwirun di kuburihim hatta la yastauhisu Abu kamal dikatakan di sini karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala aku akan menerangi kuburan mereka menerangi kuburnya ya artinya kalau sudah menerangi kuburnya insyaallah diawetkan juga jasad ya tentunya diterangkan diluaskan dan diistimewakan di dalam kuburan. Karena apa? Karena sebab mengajar atau belah muallimun ya ta'allamil khair wa alim fa inni munawwirun ya dikuburi, kuburihim hatta la yastauhisu sampai mereka tidak merasa sumpak di kuburannya tidak merasa takut di kuburannya merasa bahagia merasa senang merasa tenang Fa'in wujida muntafihon. Dan jika ketika digali, siapa yang digali ini? Yang mayit masa. Yang dikubur, dimakamkan, dikira sah, padahal bukan sahid, digali. Dan ternyata ketika dari muntafihon, dalam keadaan sudah membengkak semuanya badannya. Omuntinan atau bah, bau muntinan atau mengeluarkan bau menyengat ya tidak enak ya bau menyengat itu normal manusia ya bahkan lebih bau daripada bangkainya tikus sekalipun tahu bangkai tikus pernah mencium pernah semuanya ya ini lebih bau jadi kita bisa bayangkan bagaimana baunya mayat tidak bakalan kita kuat rata-rata orang menutup hidungnya digali nah ini lebih bau dari bangkai tikus ya muntinun ini beda ya, kita pernah di Madinah, masih ingat ketika berziarah. Di situ ada makam makam siapa itu di Madinah Al Munawwarah. Ya Sayyidina Musa eh, Sayyidina Ali Uraidi, saudaranya Sayyidina Musa Al-Kadim bin Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Ya, Sayyidina Ulaid Uraidi. Sayyidina Ali Uraidi dimakamkan di pinggiran kota Madinah. Ya, di situ dimakamkan bersama pembantunya. Dahulu ya dibangun di sebelah makam tersebut rumah sakit tapi khusus rumah sakit jiwa, khusus orang yang sakitnya sakit tapi kemudian dibongkar. Padahal rumah sakit jiwa di saat itu itu benar-benar sukses. Setiap orang yang jiwanya rusak, jiwanya sakit, gila, stres, tidak lama sembuh. Tidak lama sembuh. Tapi akhirnya mereka mencari keberkahan di situ. Mempercayai kalau itu mendapatkan keber, memberikan keberkahan. Dan orang Saudi kita tahu kebanyakan waha, jadi tidak mau yang namanya tabaruk keberkahan sehingga itu semuanya dihancurkan. Jadi tetap di tersisah dua makam tersebut, tapi dua makam tersebut dipagari agar tidak diziarahi oleh orang-orang. Jadi orang tidak boleh ziarah. Mereka tidak mau orang-orang ziarah. Di pagar dan pagarnya itu tinggi. Diputar semuanya. Jadi kita tidak bisa masuk. Ya. Itu Habib Zain Habib Zain bin Ibrahim Smith guru kami ya setiap malam Sabtu itu istiqomah berziarah dan gantian muridnya berapa orang bergantian ikut bersama beliau dan masya Allah ketika berziarah ya kita tahu benar-benar apa yang kita dengar dari cerita mereka bahwasanya setiap kita berziarah di sana akan kita mencium bau yang harum sekali ya bahkan tembok itu seringkali sama orang-orang itu dilobangi ya itu ketika dilobangi bau harum yang luar biasa ya seperti bau minyak misik baunya harum apalagi di malam hari lebih-lebih Padahal tidak ada orang yang beri minyak wangi atau apa dan itu harum pun baunya dari dalam. Dan itu di pagar rapat dan tinggi, tidak ada orang yang bisa masuk. Dan setiap saat kapanpun bakal kita mendapatkan bau yang harum. Ini baru dari luar, dari jauh. Apalagi kalau sudah dibong, dibongkar kuburannya. Ya apalagi jasadnya kita bisa bayangkan. Ya, kenapa? Karena min ahlil khair. Salah satu cucu Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Nah, itu yang normal manusia ketika sudah rusak dan sudah beberapa hari maka jasadnya akan mengeluarkan bau yang tidak eh. Nah, kalau sudah bau seperti itu wa asura ikhrajuhu bahkan sulit untuk mengeluar mengeluarkannya yummima maka ditayamu, ditayamumi ditayamumi dengan turab kemudian habis itu disolah Ya, ini kan ceritanya mayat tersebut tidak dimandikan, tidak juga di sholati dikira sahid, padahal sebenarnya itu bukan sahid. Jadi wajib digali untuk dimandikan kemudian disolati. Tapi kalau digali ternyata sudah rusak, sudah bau, maka diganti dengan tayam, tayamum kan ringan. Nah, kemudian disolati. Ya yummima binaan alal arjah annahu yumbas lit tayamum kal husul berdasarkan pendapat yang kuat bahwasanya mayit itu wajib untuk dibongkar, digali, litayamum untuk ditayamumi, kalhusli husli sama seperti mandi, jika lupa, jika terjadi kesalahan, mayit itu ternyata belum diiman. Jadi misalnya ada mayit dimakamkan, ternyata mayitnya belum dimandikan. Atau ternyata memandikannya tidak memenuhi syarat untuk mandikan mayit. Misalnya ada sebagian kepalanya tidak dibasuh, tidak disiram, atau sebagian bagian tidak terkena A, ah, wajib hukumnya di wajib hukumnya diapakan? Wajib diga makam itu wajib digali untuk dimandikan atau disempurnakan mandinya. Kemudian setelah dimandikan di solati. Udu sudah sebelumnya disolati, tapi di, kalau sebelumnya pun sudah disolati, kalau mandinya tidak sah, Ya, berarti mandinya pun, mandinya memandikan mayitnya pun juga hukumnya tidak. Jadi digali lagi, dimandikan, disempurnakan mandinya dan kemudian disolati selama tidak berubah. Ya, selama tidak berubah tadi syaratnya. Tidak berubah, tidak rusak jasadnya, tidak ada bau yang menyengat, maka hukumnya wajib digali. Ini yang utama. Yang kedelapan, faidatun asyuhada. Kama qala fil majmu' salasatun Ya, sebut, disebutkan dalam kitab Al-Majmu. Kitabnya Imam siapa? Takut sudah mau jawab. Kitabnya Imam Nawawi. Ya sedikit aja yang jawab nanti. <laughs> Kitabnya Imam. Ya, jangan takut salah. Salah pun namanya belajar. Kitabnya Imam Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini kitab Majmu, Syarah muhad Syarah Kitab Muhadzab, ya. Dan uh, e, masya Allah luas, ya kitab Majmu, ya kalau sudah dimiliki oleh seseorang sudah cukup, tidak perlu kitab fikih yang lain. Ya, kitab Majmu sudah mencakup semua masalah masalah panjang lebar. Cuma sayangnya Imam Nawawi tidak menyempurnakan sampai habis, sampai selesai, tapi hanya sampai bab ri, bab riba. Jadi ketika selesai bab riba, belum dilanjutkan bab yang selanjutnya ya terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu taala. Jadi belum selesai. Kemudian diteruskan oleh Imam Sub Subki, dilanjutkan kitab Majmu' tersebut oleh Imam Subki. Jadi bukan semuanya karangan Imam Nawawi. Jadi kalau kita baca kitab Majmu', kalau setelah bab riba itu berarti Imam Sub. Kalau sebelum bab riba, ya, ibadah semuanya, awal muamalah itu adalah ya, kalam Al Imam Nawawi Nawawi rahimahullah taala. Ada Majmu. Nah, disebutkan dalam kitab tersebut Bahasanya suhada salah satu orang yang mati sahid ini ada yang dianggap sahid tiga ada sahid. ini sebelumnya pelajaran yang lalu sudah lewat ya kita baca lagi ya dengan uh, kitab yang ada di ya Mughniya Muhtaj yang pertama adalah sahidun fi hukmi dunya ada seseorang yang dihukumi sahid fi dunia Bima'na annahu la yuhasal karena dihukumi sahid di dunia la yuhasal maka tidak dimandi tidak dimandikan. Kalau orang mati yang mati sahid itu misalnya pun misalnya ya mau mati sahid tapi junub dimandikan apa ndak? Tidak diman walaupun jo junub. Ya, sebutkan di taklik wala yuhasalu syahid walau junuban dan tidak boleh sahid itu dimandikan walaupun meninggal dalam keadaan seperti ceritanya siapa? Siapa? Ya, nggak usah takut salah. Imam Handola, ya betul. Ada yang jawab tapi takut-takut. Imam Han, Imam Handola. Jadi Imam Handola salah sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi termasuk yang syahid dalam peperangan Uhud, ya, meninggal dalam peperangan Uhud dan meninggal dalam keadaan masih junub. Kenapa masih junub? Karena ketika bersama istrinya maka di saat itu mendengar panggilan untuk keluar berperang. Dan ketika ber, mendengar panggilan langsung keluar, tidak sempat untuk mandi karena ingin berjihad. Jadi tergesa-gesa betul-betul semangat untuk berjihad tidak sempat untuk man dan ketika itu ditakdirkan oleh Allah meninggal mendapatkan fadilah keutamaan syahadah dalam keadaan juh nah ada yang tahu ada yang tahu ketika itu Alhamdulillah meninggal junub oh ada yang tahu pun tidak ada yang tahu siapa yang tahu ya karena yang tahu hanya kan masa disuting kan tidak mungkin cerita-cerita tidak mungkin jadi hal yang seperti ini tidak diketahui kecuali ya. terus kenapa kok sampai kabarnya kepada kita ya, ketika itu Nabi SAW melihat para malaikat itu turun dari langit jadi malaikat berkelompok turun dari langit dan dilihat oleh Nabi SAW malaikat-malaikat itu sibuk memandikan jenazahnya Hamdalah Nabi tidak tahu ditanya Jibril kenapa ya, Kenapa kok meninggal syahid tapi dimandikan? Yang mandikan malah meninggal. Mestinya kan tidak diman, tapi dimandikan oleh malaikat. Ya, akhirnya Jibril memberitahu. Ditanya ke sahabat, beritahu kalau dalam keadaan junub. Sahabat suruh pergi. Tanya kepada istrinya, betul apa enggak atau apa yang terjadi dan betul diceritakan istrinya begini-begini dan betul ternyata meninggalnya dalam keadaan tergesa-gesa ingin ber jadi berjihad dari semangatnya, ya. Bukan sekarang mau keluar jihad masih dandan dulu, mau keluar jihad masih. Ini hatta untuk mandi aja tidak sem sempat. Jadi semangatnya untuk ber Nah, ini tadi dikatakan tidak boleh dimandikan orang yang mati syahid walaupun dalam keadaan junub. Wala yusalla aleh dan tidak perlu juga disolati. tidak boleh, bukan hanya tidak perlu tapi tidak boh Wa fi hukmil akhirah. Syahid fi dunya wa syahid fi hukmil akhirah. Dunia dihukumi syahid, di akhirat dihukumi syahid. Yang pertama ini, bimana artinya syahid dalam hukum akhirat adalah annalahu tawaban khasan. Maka dia akan mendapatkan pahalahu wa huwa man gutila fi qitalil kufar bisababih. Siapa itu yang dimaksud di sini mati dihukumi sahid fi dunia, dihukumi sahid fil a ah, mangutila yang meninggal fi gitalil kufar memerangi orang kafir bisa babihi dan meninggalnya pun karena sebab per perang. Waqat qatal litakuna kalimatullahi al-ulya dan dia berperangnya pun niatnya agar kalimat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kalimat yang terting menjadi kalimat yang tinggi. Wasumia artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wasumia bidzalik Kenapa orang yang mati syahid yang ikhlas karena Allah dinamakan syahid? Dinamakan syahid. Ya, mashud, masyhud yang artinya disaksikan. Syahid di bima'na masyhud bima'na ini disak artinya disaksikan. Orang mati syahid, orang yang meninggalnya disaksikan. Kenapa kok dinamakan syahid disaksikan? Lima anin karena mana-mana. Karena makna-makna. Di antaranya minha anallahu taala wa rasulahu syahidan lahu bil jannah karena Allah. Begitu juga roh rasulnya menyaksikan baginya kalau dia berhak mendapatkan surga. Ya, pertama ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga siapa? Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini bersaksi kalau orang yang mati syahid dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan surga. Dan yang kedua, Waminha annahu yub'asu walahu Sahidun Yang kedua dinamakan Sahid karena sebab nantinya ketika dibangkitkan dari kuburnya yang masing-masing semua nanti akan dibangkitkan dari kuburnya walahu Sahidun. Dia akan mempunyai sesuatu yang akan bersaksi untuknya. Kita semuanya butuh saksi dengan saksi-saksian yang baik kan? Kepingin fulan bersaksi untuk kita dengan kebaikan atau pingin fulan mengatakan oh fulan ada masya Allah ahli ibadah oh fulan ada masya Allah ahli jihad oh fulan masya Allah fulana itu taat kepada suaminya oh fulan masya Allah suka baca Al-Quran mungkin juga sebagian daripada saudara kita terlebih dahulu meninggalkan kita kan menghadap kepada Allah ya kita saksikan dengan keba kebaikan oh masya Allah fulan min ahli khair dia adalah orang yang baik dia tidak pernah begini dia tidak pernah begitu jadi kalau kita mau mereka bersaksi untuk kita dengan kesaksian yang baik, ya jangan me melakukan kecuali sesuatu yang bah. Kalau kita ya tidak baik ya akan disaksikan di bawah fulan oh itu suka ngomong hibah oh itu fulan suka mengganggu oh alhamdulillah fulan mati tidak ada lagi yang mengganggu kita nah urubil jadi kalau kita mau meninggal dalam keadaan yang baik ya jadikan orang-orang sekitar kita ketika kita meninggal semuanya menangisi bukan malah gembi nangis ya Allah fulan sedih kita meninggal ya ada Habib siapa fulan wali siapa meninggal kita sedih Kenapa? Karena min ahlil khair ya Allah, orang wali fulan, orang wali besar, orang alim besar meninggal. Ya Allah, siapa lagi jadi gantinya? Tidak eh, susah untuk menjadi seperti dia. Kita sedih. Jangan sampai sebaliknya. Eh, fulan meninggal. Alhamdulillah, sujud syukur kalau perlu kan. Ya. Jadi kalau bisa ketika kita dilahirkan orang-orang di sekitar kita dalam keadaan senang, ya kan? Kita dilahirkan orang-orang senang apa enggak? Senang ya? Tidak ada yang senang. Waduh, bulan ya Allah. Kembalikan aja, masukin lagi. Kan tidak ada. Semuanya se ya, apalagi orang tua orang tuanya. Ya walaupun bagaimana anaknya, oh keluar anaknya, kok kepalanya besar, kok hidungnya pesa ini kemana tidak sudah, tidak Anda terima, masukin lagi aja, tidak usah keluar. Semuanya senang. Dengan anak yang bagaimanapun, orang tua pasti akan senang. Ya. Ketika semua mereka senang ketika dilahirkan, jangan sampai mereka juga senang ketika kita meninggal dunia. Ya, cukup sekali senang ketika dilahirkan, tapi kemudian mereka akan menah, menangis. Ya. ya, ini yang tadi kita katakan. Nanti orang yang mati sahid dia akan disaksikan artinya karena apa Karena dia punya saksi yang baik. Akan menyaksikan dengan kebaikannya. Apa saksi yang baik yang akan dia dapatkan nantinya ketika dibangkitkan? Wahwadamu. Yaitu darahnya. Darahnya dia itu sebagai saksi. Jadi orang, sebagaimana kita katakan, orang nanti akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Tapi keadaan orang bisa berubah-berubah. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan Masya Allah. Wajahnya ya, seperti wajah para nabi, seperti bulan purnama. Ya, banyak seperti itu nantinya. Ya, ada juga ya wajahnya tetap aja yang wajahnya seperti itu, matanya seperti itu, hidungnya seperti itu ya dibangkitkan juga seperti nah, berubah. Ada yang naudzubillah berubah dengan wajah dan bentuk yang tidak baik. Dibangkitkan dari kubur, badannya manusia, mukanya seperti kepala anjing naudzubillah. Nanti ada yang kepalanya seperti kepala babi ada yang seperti naudzubil itu ada nanti ada yang seperti keledai dan seterusnya imin tergantung dibangkitkan nanti dari kuburnya ya bisa orang berbeda-beda bisa dibangkitkan di kuburnya sendiri bisa dibangkitkan di tempat yang lain ya dikuburkan di pemakaman ini dibangkitkan di kuburan itu bisa juga dibangkitkan di kubur masya Allah di pemakaman umum ya tidak jauh dari rumahnya dekat pasar di situ tapi dibangkitkan tahu-tahu ditarim Allah bisa jadi tahu ya. tahu-tahu dibangkitkan bersama suhada Uhud oh, barang mereka alhamdulillah ya kan senang kita dibangkitkan kalau kita dibangkitkan ya Allah ku ada Fir'aun di sebelah kita ini ya jangan sampai ya, jadi akan bergantung kepada amal kita masing ya, kita ingin dibangkitkan bersama ahlul khair bersama para wali-wali Allah Subhanahu dan apalagi yang kita harapkan tentunya dibangkitkan bersama golongannya Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masing-masing berbeda. Ya, termasuk nantinya bagaimana kita katakan orang yang suka puasa dibangkitkan dalam keadaan mulutnya harum, ya lebih harum daripada jadi orang yang nantinya suka puasa dibangkitkan nafasnya sudah harum. Enak dia. semuanya disembul-sembul nanti. Bangga dia. Oh, kok bisa harum? Wah, anak suka puasa. Nanti tidak suka puasa. Puasa cuma Ramadan. Habis itu masih bolong-bolong lagi kadang-kadang. Bangga ketika itu dia. Ya tafahar. Dia akan bang. Nah, yang puasa keluar harum yang wangi dari mulutnya aja bangga. Apalagi yang mati syahid dengan darah yang berlumuran di badannya, di pakaiannya. Dia bangga, oh ini kuat nih ada darah. Darahnya harum, bukan amis. Ya, harum ya dan juga menjadi kebanggaan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan. Ada syahid, itu menjadi saksi darah. Jadi orang-orang semuanya akan tahu, oh ya Allah fulannya masya Allah ada darah di bajunya, di badannya, berarti dia meninggalnya syahid. Wahdamu, li'annahu yub'as Wajurhuhu yatafajjaru daman. Karena ketika itu nantinya dia akan dibangkitkan dalam keadaan luka-lukanya itu akan mengeluarkan, mengalirkan darah. Yang ketiga dinamakan syahid wa waminha minha anna malaikat rahmah yashaduna yashhadunahu fayakbiduna ruha. Ya, kemudian juga dikatakan dikatakan syahid karena nantinya malaikat-malaikat rahmah itu akan hadir akan hadir memberi kesaksian yang baik fayak biduna ruhahu dan kemudian akan mencabut nyawa nah, jadi akan dihadiri artinya malaikat-malaikat roh jadi ketika meninggal dalam keadaan peperangan di situ malaikat-malaikat akan ha hadir malaikat rahmat ya bukan malaikat azab ya nauzubil hadir sama dia malaikat malaikat azab sudah bawa pecut sudah bawa Ya, enggak. Tapi malaikat roh, rahma akan hadir nanti ketika orang meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua itu adalah syahidud dunya wa syahidul akhirah. Dan yang kedua adalah syahidun fi hukmi dunya fahaqat. Dia dihukumi huk syahid dalam dunia faqat. Waman gutila fi gitalil kufar sama seperti tadi meninggal dalam keadaan berperang melawan orang kafir bisa babihi dan karena sebab perang. Tapi sayang qadhalla minal ghanimah. Tapi sayang dia mencuri honi mengambil ma sebelum dibagikan. Mengambil honima ya bukan haknya dia, mencuri daripada honi. Ya, sebagaimana eh, kita sebutkan kemarin ya, ada seorang sahabat Nabi SAW yang juga pernah berkhidmah dengan Nabi SAW meninggal dalam keadaan Papa Perangan. Sehingga sahabat memuji dia, Masya Allah meninggal dalam keadaan syahid, Masya Allah dia dipuji pasti dia akan masuk surga ya maka disitulah Nabi susah mengatakan kepada mereka ya dari mana kalian tahu kalau dia itu masuk surga padahal meninggal syahid ini berperang sama sahabat yang lain ya demi Allah sekarang ini jaket yang dipakainya sedang membakar badannya hanya mereka penasaran kenapa kok sampai Nabi mengatakan seperti itu padahal meninggal syahid meninggal ahli khair dan ternyata mereka mencari jasadnya ternyata memakai jasad yang itu jasad adalah ghanimah belum dibagikan sehingga dia mencurinya terlebih dahulu dahulu meninggal setelah mencuri ghanimah tersebut bil makanya itu adalah hak yang berkaitan dengan manusia yang telah dia ambil sebelum dia mendapatkan hak tersebut ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan yufar li syahid yufaru li syahid kullu sayin illa den Dikatakan bahwasanya yufaru li syahid kullu syai'in akan diampuni semua dosa bagi orang yang meninggal syahid ilat kecuali hutang. Ya, kecuali hutang ini hutang ini simbol aja. Ya, kecuali hutan, ya hutang ini kan hutang ini dosa berkaitan dengan manusia. Hak berkaitan dengan manusia. Ya, artinya begitu juga yang selain hutang. Jadi dosa yang berkaitan dengan manusia tidak akan diampuni walaupun meninggalnya dalam keadaan syahid. Meninggal dalam keadaan syahid tapi dia pernah hibah orang, tidak bakalan diampuni hibahnya. Meninggal dalam keadaan perang tapi dia pernah makan oleh-olehnya temannya sebelahnya itu kan. Kadang-kadang zaman sekarang atau di pondok kadang-kadang orang teman dapat oleh-oleh ini makanan nganggur kan diambil hati-hati pulpen nganggur diambil ya kita katakan ya kalau misalnya ada pulpen yang di jalan atau walaupun pulpennya harganya ya 100 juta sekalipun ya anak sendiri takut untuk mengam atas 100 juta ya apalagi ya pulpen cuma harga 10 ribu diambil dipakai nah udubil ya, hati-hati itu hak oh, orang ya, itu dosa dan dosa itu nantinya berkaitan dengan orang bukan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala karena hutang aja dia hutang punya hutang bukan dia dosa bukan mencuri ini dia berhutang aja tidak diampuni oleh Allah kalau hutang itu belum dibayar apalagi kalau dia mencu mencuri apalagi kalau dia memukul apalagi dia sampai membunuh orang lain apalagi sampai mem ya, itulah yang dikatakan oleh Nabi Atadrun manil muf muflis al muflis fina man la dirhamalahu wala mata Kalian tahu siapa muflis? Ini muflis orang yang bangkrut. Muflis adalah orang yang pailit dari segi bahasa. Ya, sahabat mengatakan ya al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Muflis bangkrut pailit adalah yang seseorang tidak punya dirham, tidak punya uang, artinya tidak punya harta. Jadi dikatakan muf fina bagi kami ya Rasulullah. kala al muflis man ya'ti yaumal kiamah bi shalah wa siyam wa zakah wa ya'ti qarsata ma hadha wa daraba وشتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا ويؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياه waturihat عليه ثم turiha على النار yang artinya nanti akan ada katanya Rasul muflis itu bukan yang punya hutang banyak bangkrut ya itu muflis itu bangkrut itu pailit tidak tapi yang sebenarnya bangkrut yang pailit adalah orang yang di hari kiamat punya ibadah sholat punya ibadah zakat punya ibadah puasa punya ibadah ini dan itu tapi sayang ketika di hari kiamat dia juga membawa dosa dengan manusia bawa dosa dan kesalahan kepada manu dia pernah sata mahaza mencaci maki ente goblok ya, ente oh, anjing dan seterusnya nah naudzubillah caci maki ya ini kan dosa apa dosa ya enggak boleh ya hati-hati lidah kita ya satama hada wa pernah mukul pernah nempeleng pernah dorong pernah nendang ya pernah sengaja membuat orang terjatuh sengaja membuat orang tersakiti apalagi menyakiti hati hatinya ya. Doroba hada. Wa akala mahada. Pernah makan makanan orang, hak oh, harta orang. Ya, kozaf haza, pernah menuduh orang lain berbuat zina, hati-hati. Ya, jangan pernah kita sampai-sampai mungkin kadang-kadang kita santai-santai ngobrol-ngobrol. Eh, dengar-dengar fulan itu zina ya, fulan selingkuh dengan fulan ya. Oh, itu si fulana, oh itu suka zina. Nah, bilah Itu semuanya adalah qazaf. Kalau kalian tidak punya saksi dan saksi harus empat, oh dan empat orang semuanya harus adil dan semua keterangannya harus sama dan semuanya harus dengan jelas melihat dengan jelas melihat seperti seseorang dengan jelas melihat alat untuk mengambil celak ketika dimasukkan ke dalam botol celak tersebut dengan jelas seperti itu kalau tidak seperti itu berarti belum dianggap dan belum diterima saksinya kalau tidak punya saksi berarti dianggap kok kodaf menuduh orang lain berbuat zina dan menghilangkan kodaf satu kali menghilangkan pahala 80 ta tahun lamanya. Ibadah sia-sia. Na'udzubillahimin. Adiknya. Datang hari kiamat, pernah kozaf orang, pernah mengatakan fulan ini pernah zina, pernah selingkuh, pernah dan seterusnya. Ya, dan imah eh, imma bisorih wa imma bil kina. Kadang-kadang pakai lafat kina ya memang tidak jelas-jelas mengatakan seperti itu. Oh, fulan itu ya sering berduaan dengan fulan ya, fulana itu. Fulan itu kok sering ya keluar bareng. Maksudnya dia dalam hati. Maksudnya melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berzih. Maksudnya dalam hati. Itu sama aja dengan qadha. Qadha. Ya. Qadha fahada. Wa akala mahada hada. Ya. Wa wasafaka damahada. Membunuh dan menumpahkan darah orang lah. Ya. min hasanati. Kemudian setiap masing-masing yang pernah dia dolimi akan diberikan daripada pahalanya dia. Pernah sholat, pernah zakat, pernah puasa, ibadah ini, ibadah ini, semuanya akan pahalanya diberikan kepada orang yang pernah di ada wah itu ada fa infaniyat hasanatu sampai habis pahalanya dia habis padahal masih ada orang yang terdolimi tapi belum mendapatkan bagi belum mendapatkan bagiannya belum mendapatkan haknya dia ya fa infaniyat hasan orang yang terdolimi belum mendapatkan haknya ukhidha min khotoyahu dosa-dosa mereka itu malah ditanggung ya dosa-dosa mereka yang pernah didolimi dia oh dosa-dosa mereka ini pernah makan hak orang lain pernah mengganggu orang lain inti yang nanggung sendiri nanti dosa mereka ditanggung oleh orang tersebut karena ya tentunya orang itu pahalanya tidak ada habis bahkan dia harus menanggung dosa orang belum lagi dosanya dia sendiri otomatis hafin nah, akan dijerumuskan ke dalam neraka itu orang yang muflis yang bangkrut pailit sesungguh sungguhnya nah, muflis bil akhirat jadi dikatakan apa sampai mana tadi ah ada Allah min al honima jadi walaupun dia meninggal mati syahid kalau dia mencuri honima syahidnya di dunia tidak apa-apa tetap dia hukumnya syahid dun tapi di akhirat bukan syahid meninggal dalam peperangan Ya, tapi dia punya hutang yang belum dibayar dan dia mugasir ya, artinya mugasir di waktu hidupnya dia bisa membayar hutang tapi diundur-undur. Dosa apa Waktunya sudah ya, tempunya sudah datang, sudah waktunya membayar hutang dan dia punya uang untuk membayar hutangnya, mampu untuk membayar hutangnya tapi masih diundur. Ah, gampang, nanti aja bayar hutang, Kita eh, beli-beli dulu, kita gunakan untuk ini ini dan sebagainya Ya, ini hukumnya dosa. matlul ghani dul dulmun. Rasulullah mengatakan mengakhirkan atau mengakhir-akhirkan pembayaran hutang itu adalah kezaliman. Dulmun itu adalah matlul ghani, mengakhir-akhirkan pembayaran hutang. Ghani, tapi ghani di sini orang yang mam, mampu kecuali kalau memang tidak mampu, dia punya hutang tapi belum mampu dibayar, meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, ini tidak menggosir. Tapi ini yang sudah mampu membayar, waktunya membayar sudah, sudah datang, tapi dia tidak membayar-bayar sampai mening. Nah, ini mukasir. Ini yang nanti terhalangi dari surga dan dari maufirah Allah Subhanahu Augutila biron atau dia meninggal dalam peperangan, tapi meninggalnya dalam keadaan dia berusaha lari dari peperangan. Boleh apa tidak lari dari peperangan? Kemarin kan sudah ditanya itu. Boleh apa tidak boleh? Kalau boleh salah, kalau tidak boleh sah. Nah, tergan. Apanya yang tergantung? <laughs> Masa orangnya tergantung? Ya. Keadaan tergantung keadaan orang kah? Kalau jumlahnya lebih dari dua kali, boleh lari. Kalau kurang dari dua kali lipat, tidak boleh. Ya, pagi semuanya sekarang, insya Allah. Mana tadi? Aqatala riaan Atau meninggal dalam keadaan perang. Tapi berperang nyari. Ria. Aunah wahwa atau semisal itu. Yang penting bukan ikhlas karena Allah. Bukan murni karena Allah. Meninggal dalam keadaan perang. Hukumnya syahid apa enggak? Syahid. Tapi fidun. Bukan syahid fil ahi. Nah ini syahid fidunnya. Ada yang ketiga syahid fil akhirah. Tapi bukan syahid fid Kal maktul zulman min kita kital, orang yang diburu, orang dibunuh bukan karena apa? Dibunuh, dibunuh biasa orang dibacok sekarang kan banyak orang dibunuh. Ya, ini juga syahid tapi fil akhi wal mabtun orang yang meninggal karena sakit Ida mata bil batan kalau mati karena sebabnya sakit perut orang punya penyakit sakit perut tapi matinya ya karena sebab yang lain misalnya karena waktunya memang sudah tua 99 tahun ya sudah waktunya bukan karena sakit pak jadi meninggalnya karena sakit perut dia punya penyakit sakit perut meninggal dalam keadaan seperti itu nah ini sahid wal mat'un idza mata bitaun yang meninggal karena sebab wabah ya juga kalau ada wabah eh, kadang-kadang kan ada sebagian tempat ada wabah di situ meninggal banyak orang karena sebab wabah tersebut termasuk yang meninggalnya dihukumi syahid bil a ah. wal khariq. mata bil orak. Begitu juga orang yang tenggelam kalau matinya karena tenggelam ya. Berenang, nggak bisa berenang, berenang. Akhirnya mening ya, meninggalnya karena tenggelam. Ya, tapi kalau meninggal bukan karena tenggelam, karena dipukul ketika berenang sampai mati ya, itu bukan matinya karena tenggelam ya tapi ini meninggalnya karena al harib idza mata bil harak termasuk syahid fil akhirah wal harib idza mata fil hurba begitu juga orang asing kalau meninggal dalam keadaan dia di tempat A asing dia horib musafir dia pergi merantau di tempat yang jauh di situ dia asing tidak punya keluarga tidak apa meninggal dalam keadaan tersebut ini juga termasuk sahidul Ya, termasuk kalian insya Allah ini Orib juga kan. Jauh ada yang dari Jakarta, dari Banjar, dari Kalimantan, bahkan dari Papua ada ya. Ada dari Papua, dari mana lagi yang paling jauh. Malaysia ada juga. Kamboja ada juga. Oh, ada juga di sini Kamboja. Kamboja. Dari Raci ya, bukan. ada horib ya berarti dia dianggap ah, asing ya. karena dianggap asing hidup di tempat atau di negeri orang lain itu tidak enak tidak ada keluarga tidak ada apa orang-orang baru yang dia kenal nah, kalau meninggal di dalam atau di saat itu dia meninggalnya dihukumi syahid fil ah Wa talibul ilm idza mata ala talabi begitu juga talibul ilm kalau meninggal dalam keadaan dia masih menuntut anta gharib wa anta kadalik talibul au mata iskon apa kemarin atau meninggal dalam keadaan iskon apa ya iskon ini di atas mahabbah mahabbah itu cinta kalau iskon ini lebih dari cinta lagi apa itu apa apa ya itulah sudah pokoknya <laughs> jadi cari-cari buang-buang waktu akhirnya nah ada ya kalau bahasa Arab kan ada ada derajatnya ada mahabbah ada syik. jadi ya yasaku, is <clears throat> jadi meninggal dalam keadaan dia cinta matilah ya, kepada orang lain ya meninggal dalam keadaan seperti itu orang cinta tidak kesampaian kan sumpah ya. Berarti kalian kok ketawa aja. Pernah kayaknya mengalami mungkin. Jadi kalau pernah punya perasaan cinta tapi tidak kesampaian tidak apa-apa jangan susah karena meninggalnya meninggal insya Allah sah obata is iskon Aubit tolak atau meninggal karena sebab tolak. Apa tolak? Ya, melahirkan. Sebab wilah. Kalian bilang apa tadi? Ya anggaplah betul lah. Karena melahir. Nah, naam. Ini ada kelanjutannya yang tadi. Al-mayyit iskon, yang meninggal dalam keadaan dia ya cinta mati ya. <laughs> tuhul ifa. Syaratnya if ifa. Menjaga diri dari perbuatan yang tidak diperbolehkan. Itu syaratnya. Dia cinta kepada seseorang. Kepingin maunya ngomong, ngobrol, telepon-teleponan, SMS-an. <clears throat> tapi dia menjaga dirinya. Dosa, tidak mau. Anak hanya takut sama Allah SWT. Walaupun dalam hati kepingin sih sebenarnya. Tapi tetap anak tak takut. Tapi tidak kesampaian, tidak apa-apa. Nantinya anak matinya sahih. Sahih. Ini menjaga. Ya, tapi kalau dia cinta di telepon-teleponan pacaran apalagi meninggal bukan sahih, tapi sah syartuhul if pak menjaga diri. Wal kitman, nah, syaratnya kitman ya. Artinya menyembunyikan, jangan menceritakan. Jangan cerita ke sana ke sini sampai tersebar fulan cinta sama fulan. Wah. Jadi syaratnya dipendam di hati sendiri. Ya. berat karena berat, tapi akan mendapatkan keutamaan. Sumpah Ustaz, sumpah tidak apa-apa, sumpah karena Allah kata Allah atau karena tidak diterima memang. <laughs> Li khabar dalam hadis, dalam riwayat dikatakan sini. Ini dalilnya. Man asyiko. Ya, barang siapa seseorang asyiko yang cinta mati kepada orang lain. Wa affa tapi dia menjaga dirinya. Wa katama dan dia ya, jadi dua syarat ini ya. Famata dan di saat itu dia meninggal mata dan Dia meninggal dalam keadaan Ya. <clears throat> Hadis berarti itu ya. ya. Wa in kana al asah waqfahu ala ibn Abbas. Dikatakan sini walaupun yang asah yang sahih itu dinisbahkan kepada kalamnya Sayyidina Abdullah bin tapi di sini ada ada sanatnya ini akhrajah ibn Ta'liq kedua ya wa ibarah saubari qauluhu wal mayyit iskon Aftal Walid rahimahullah. Yang dimaksud dengan mayit meninggal dalam keadaan dia cinta kepada orang lain dan dia tahan, dia sembunyikan. <clears throat> Di sini dohirnya la farqa baina iski man yutasawwar nikahuhu syar'an aula. Mau dia cintanya kepada seseorang yang sebenarnya dia bisa menikah dengannya secara syar'i atau dia cinta kepada orang lain, tidak mungkin dia menikah dengannya secara syar'i. Seperti apa? kal amrod seperti ya kadang-kadang laki-laki senang dengan laki-laki yang ya ada ada perempuan juga kadang-kadang ada yang senang dengan perempuan yang hati-hati ya <laughs> jadi kita terjemahkan ini jadi Misalnya ada seseorang seperti itu, gimana? Ya namanya cinta kan datang sendiri. Nggak bisa di, nggak boleh cinta ente, nggak bisa. Orang cinta kan memang datang, nggak bisa dipak, nggak bisa di a, diatur, nggak bisa. Ente harus cinta sama fulan, nggak bisa kalau dipaksa, nggak mungkin cinta. Ya. Kadang-kadang cinta kepada orang yang jelek, hitam ini, tapi ya namanya cinta, nggak bisa ditah. Makanya dikatakan. Jadi tidak bisa diatur. Itu namanya haisu affa wa katam. Ya. Jadi termasuk di sini syaratnya haisu affa wa katam sekiranya dia bisa menjaga wa katam dan hmm, menyembunyikan. Nah, ini disebutkan sini. Idil mahabba la qudra ala daf'iha. Karena ya, rasa cinta itu tidak seseorang bisa untuk me menolaknya ya. karena datang dengan sen kalian sepaket ya Wakat yakunu sober alasani asad bahkan cinta yang kedua ini yang cinta kedua maksudnya tadi apa cinta seseorang yang tidak mungkin nih tidak mungkin bisa nikah secara syar'i asad ya, bisa jadi itu lebih ber berat dia hadapi. Kenapa? Isla wasilah lahu liqadha wa tarih. Karena dia tidak punya lagi wasilah atau kesempatan untuk menyampaikan hajatnya, keinginannya. Kalau dengan laki, dengan perempuan, cinta, dia bisa kan berusaha untuk mendapatkan ya, pernikahan, gobil tu tadwijaha kan bisa. Tapi kalau dengan sama jenis, itu sesuatu yang dilarang. Bihilafil au khilafil awal. Yang kesembilan. Min il akhirah. Man kutila mahdudan. Termasuk yang dianggap matinya syahid fil akhirah. Man kutila mahdudan. Yang di yang meninggal dalam keadaan diberikan atau dikenakan sanksi had ya. Di situ di dalam agama ada haddu zina kan? Ada hadul uh, e, apalagi hadul qazaf, ada juga kisos dan seterusnya Ya, itu had yang sudah ditetapkan dalam agama. Mau misalnya kita katakan fulan berzina dan dia belum kawin, berarti apa? Sanksinya apa? Apa? Dicambuk berapa kali? 100 kali ditambah apa? Ya, ditambah diasingkan. Diasingkan artinya dijauhkan dari daerahnya. Kalau dia dari Jakarta dipindah ke Papua. Ya, misalnya. <laughs> Jadi diasingkan, dijauhkan dari daerahnya, wilayahnya. Ya, dia sumpak di situ. Nah, bapak meninggal sahid kalau sumpakan, kan? horib tadi. Nah, ya. kalau di saat dia dicambuk 100 kali mestinya. Baru 50 kali mati. Atau mungkin tapi tapi ada syaratnya inzida fi haddi. Ya, kalau melebihi daripada batas batas had. Tadi 100, dipukul, dicambuk lebih dari 100, 120 sampai mah mati maka dia meninggalnya dihukumi syahid ya. kaan kana wajibuhu samanin ya, seperti misalnya sanksinya uang wajib yang seharusnya adalah 80 kali cambukan sanksinya apa itu sanksinya apa 80 kali cambukan apa ya kodaf yaitu menu yang mengatakan orang lain berbuat zi 80 kali cambukan. Fajulli dai mi'atan tapi dia kemudian dicambuk sampai 100 akhirnya akhirnya mati maka matinya dia dianggap kenapa karena melebihi daripada bah Ahudda ala ghairil wajah masru atau dia dikenakan had disanksi dengan sanksi yang bukan ditetapkan dalam agama. Ya, mestinya tadi kan sanksinya orang yang berzina kalau dia belum nikah 100 kali cambukan. Ini ndak digantung sama orang-orang sampai mati. Berarti meninggalnya karena sebab disanksi dengan sanksi yang bukan ditetapkan oleh agama. Maka meninggalnya dihukumi sah syahid. Fil akhirah ini. Ka'anis tahakka ini contoh yang lain. Ka'anis tahakka jaldah. Seperti misalnya seseorang seharusnya dia dicambuk. Fagutilah. Tapi dia dibunuh bunuh. nu atau tidak dibunuh. Perutnya dilobangi Sampai mah mati tapi. Fandufi Abi Darik mayuqal innal maktul bihaqqin khairu syahid. Maka dengan ini dengan ya, alasan tersebut dengan uh, eh, ilah dengan ilah tersebut maka dianggap tertolak ya pendapat ulama pendapat seseorang yang mengatakan bagaimana orang yang terbunuh ya innal maktul bihak orang yang dibunuh karena hak khairu syahid itu dihukumi bukan sah ada yang mengatakan seperti itu. Dia kan orang yang zina tadi, dicambuk, kemudian mati kan? Kok dikatakan syahid? Padahal dia dicambuk sesuai dengan kewajiban apa enggak? Kewajibannya dia harus dicambuk. Ya, qadzaf 80, wajib dia dicambuk 80. Ya, itu kewajiban. Kok dikatakan dan dihukumi syahid? Ya, kita katakan tidak mutrakon dihukumi syahid. Dihukumi syahid kalau melebihi daripada bah batas atau dengan bentuk yang tidak sesu sesuai. Itu yang dihukumi sah. Wa ajaba ba'duhum bihamlil hukum bisa bisahadatihi alama idza sallama nafsahu listifa'il had minhu taiban. Nah, ada yang mengatakan enggak orang yang mati karena disanksi dalam agama akan dianggap matinya syahid kalau dia menyerahkan dirinya. Sallama sahu menyerahkan dirinya. Jadi belum ditangkap sudah menyerah ya kan? Dia berzina belum ditangkap menyerahkan, dia qazaf belum ditangkap menyerahkan, dia membunuh belum ditangkap dia menyerah. Nah, kemudian dikenakan sanksi sampai mati. Maka inilah yang dihukumi sah listifa ilhat Dia menyerahkan dirinya untuk dikenakan had, dikenakan sanksi taiban karena dia bertau bertobat limtisalihi hina idin amrahu ta'ala karena dia berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala fa man alqa nafsahu fi harbil kufar maka dia menyerupai hukum orang yang ya melemparkan jiwanya dirinya di dalam peperangan melawan orang-orang kafir sampai mah mati terbunuh Allahu a'lam Huh? mana? Faedah keempat. Al-faedah rabi'ah ya 158. Faedah rabi'ah ru'yah <clears throat> As-Sahih bin Hajar. Yusalli khalfal Hanafi. Pernah Ibn Hajar terlihat sholat bermakmum dengan Imam Hanafi yang bermazhab Hanafi. Ini diharam. haram. Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar ya pernah di Azhar, pernah belajar di Mesir, empat tahun lebih belajar di Mesir, ya mujahada di situ. Kemudian ketika menjadi orang alim juga pernah tinggal di Mekah. Bahkan meninggalnya pun sampai di Mekah. Meninggalnya pun di Mekah. Jadi di pekuburan atau pemakaman Ma'alah di situ termasuk ada makamnya Ibn Hajar Al-Hay kami. Jadi yang selalu kita sebutkan Ibn Hajar Ibn Hajar itu makamnya di Ma'alah. Di pemakaman Ma'alah yang di situ ada Sayyidatuna Khadijah Kubra dan termasuk ya, Abu Yah Aliki di situ. Ya, di situ pemakaman habaib daripada ya, yang tinggal di Mekah dan juga di Jeddah semuanya dimakamkan di Ma di Ma'alah. Ya, itu di situ ada Ibn Hajar. <clears throat> Beliau ketika mukim di Mekah, sholat di haram, sholat bermakmun di Masjidil dan di Masjidil Haram madhabnya bukan Syafi'i padahal beliau ini adalah Syafi'i tapi yang menjadi imam di Masjidil Haram madhabnya Hanafi ya beliau punya pendapat bahwasanya hukum salat berjamaah itu makruh kalau berbeda mas. Jadi makmumnya Hanafi, imamnya Syafi'i atau sebaliknya berbeda madhab. Itu makruh. Dan kalau makruh tidak dapat fadilah berjamaah. Nah, ini pendapat beliau. Tapi beliau ini Ibn Hajar tetap sholatnya di Masjidil Haram dan bermakmum dengan Imam Hanafi. Padahal dia punya pendapat seperti itu. Dan pendapatnya ini berbeda dengan pendapatnya Imam Romli. Imam Romli tidak Ya, tidak mengatakan makruh, boleh-boleh aja dapat fadilah. Tapi Ibn Hajar berbeda. Ya, ketika ada orang yang melihat Ibn Hajar bermakmum di belakang imam yang bermadhab Hanafi, maka ditanyakan, kaifatakul takul bi karahati sholah khalfahu, summa tusalli ma'ahu. Bagaimana kamu itu berfatwa mengatakan bahwasanya sholat di belakang orang atau imam yang ber, berbeda mazhabnya hukumnya makruh, tapi engkau sendiri ikut sholat bermakmum dengan imam yang bermadhab Hanafi. Sumatu tu Fakala zakal khol wahadal amal. Itu khol, itu fatwa, itu pendapat kami. Tapi inilah amal kami. Jadi itu pendapat tapi amal kami seperti ini. Jadi kadang-kadang fatwa dan pendapat itu dikesampingkan dan dia mengikuti atau mengamalkan pendapat yang lain ya dan tujuan ada tujuan-tujuan ada sebab-sebab yang diinginkan ada tujuan ada sebab-sebab banyak ya sebab-sebab di antaranya termasuk menghindari fit fitnah oh tidak mau sholat akhirnya menyebabkan fit fitnah perpecahan di antara mereka ya, ya ini kadang-kadang kita sholat oh tidak ada orang-orang yang mungkin Muhammadiyah tidak mau sholat di masjidnya NU. Kenapa? Karena masjidnya NU kalau sholat subuh pakai kunut. Dia tidak mau sholat di situ, tidak mau kunut. Begitu juga sebaliknya orang NU tidak mau sholat di masjidnya. Karena apa? Kalau sholat subuh tidak ada kunutnya. Akhirnya mereka saling berjauhan. Ya, tidak ada uhu, tidak ada uhu karena sebab tersebut. Padahal sepele sebabnya karena kunut. Padahal kunut sendiri itu hukumnya sun, sunnah menyebabkan perpisahan. Ya, lebih baik tinggalkan kunut tidak apa-apa, tapi ada uhu, uhuah daripada ngotot enggak ini harus. Ya begitu juga kadang-kadang ada perpecahan dalam sholat berjenazah. Dalam sholat berjenazah, dalam sholat jenazah kalau jenazahnya laki-laki, ya menurut fikih syafi'i, menurut fikih syafi'i yang muktamad, ya pendapat banyak daripada syafi'i ya, kepalanya laki-laki itu ditaruh di kiri. Ya. Tapi pendapat yang lain dan itu mazhabnya salaf bahwasanya kepala laki-laki itu di di kanan seperti perempuan, jenazah perempuan kepalanya di kanan. Ya, ini kalau laki-laki di kiri, ya kebanyakan fuqaha Syafi'i ya, ada perbedaan pendapat. Ya, tapi yang muktamad mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, ini kadang-kadang selalu kadang-kadang dibikin dan dibuat ribut. Jadi fitnah, oh, enggak yang satu menyuruh harus kanan, enggak ini kiri muktamad, oh, enggak. akhirnya musuh-musuhan, saling hasut, saling tidak nyapa satu dengan lain, sama-sama orang alim kadang-kadang. Ya, karena sebab sepele. Padahal itu yang kanan yang kiri itu hanya afdoliyah, yang afdol aja, bukan sunnah tapi yang afdol. Ya, pendapat mereka berbeda. Yang satu yang afdol mengatakan kepalanya di kiri, yang satu yang afdol kepalanya di kanan. Mau kanan kiri semuanya sah. Itu hanya min jihatil af. Ya, karena ifdolia aja menyebabkan mereka apa? Permusuhan. Akhirnya tidak ada huwa. Apalagi kalau itu antara ulama dengan ulama. Ini harus pilih. Ya, kadang-kadang juga di Yaman. Ya, di situ kalau <clears throat> kalau madhab Syafi'i sunnah takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar keliling ya. Ada madhab Wahabi. Tidak sunnah. Tidak sunnah takbir keliling-keliling. Apalagi di masjid. Tidak sunnah takbir. Tidak usah. Takbir itu kan hanya menjelang sholat id aja. Ketika kumpul menunggu sholat id takbir. Jadi berbeda pendapat. Oh, akhirnya ada tetap yang ngotot ya, takbiran di masjid. Dan di situ adalah tempatnya orang Wahabi banyak ada Sunni ada Wahabi ribut-ribut sampai bunuh-bunuhan gara-gara takbir padahal takbirnya sendiri sun sunnah tidak takbir pun tidak masalah akhirnya gara-gara itu saling bunuh membunuh yang Sunni lebih banyak karena di situ daerahnya Wahabi Gara hal-hal yang spirit, yang hal yang sunnah ya sebenarnya ditinggalkan demi uhu wah, demi untuk yang sesuatu yang lebih penting. Nah, ini termasuk Ibn Hajar seperti itu. Dia tinggalkan fatwanya yang mengatakan makruh demi untuk menghindari fit nah Zakal qol wa yang kelima. Qala Abu Makhrama walau taqaddama lil imama ghairul ahaq fil janazah haruma. Imam Abu Makhrama mengatakan jika ada seseorang yang tidak berhak menjadi imam, tidak lebih utama untuk menjadi imam, tapi dia maju untuk menjadi imam, apa hukumnya? Eh, hukumnya? Hukumnya menurut Imam Ba kalau itu sholatnya adalah sholat jenazah hukumnya ha? Yang berhak menjadi imam dalam sholat jenazah siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Hah? Ya ayah. Ayahnya, kakeknya, anaknya, cucuknya saudaranya, dan kemudian keluarga yang selanjutnya. Kenapa kok keluarga? Yang terdekat dan terdekat. Karena keluarga memiliki kasih sayang yang lebih daripada orang lah. Kenapa kalau memiliki kasih sayang lebih? Karena dia pasti akan husu untuk berdoa. Kalau orang lain yang imam tidak ada ikatan keluarga, tidak ada ikatan e, saling cinta, ya paling kesusu sholatnya. Doa pun tidak Allah maafirlahu warahmuhu. Padahal pikirannya di pasar, di toko, nah, husu. Kenapa? Karena dia tidak ada ya ikatan cinta atau kasih sayang dengan mayit tersebut tapi keluarganya sendiri itu orang tuanya anaknya meninggal sedih apa enggak sedih pasti dipikir ayahnya meninggal orang tuanya meninggal sedih nah ketika sedih dia punya ikatan kasih sayang ikatan batin yang kuat pasti dia doa dengan hu nah, maksud daripada sholat jenazah hu, tujuannya adalah doa mendoakan mayit ya jadi dipilih untuk menjadi imam ya adalah al ab al jad yang punya kasih sayang sayang ya tentunya tidak ada ibu di sini karena ibu tidak sholat berjamaah bersama orang lain di mas ya. dan kalau sholat pun juga tidak boleh menjadi i ya karena dia perempuan jamaahnya laki laki ya. ini kalau sholat jenazah tapi kalau sholat yang bukan jenazah siapa yang berhak yang berhak siapa yang berhak untuk maju siapa? Yang berhak untuk maju adalah i imam. Ya tentunya imam. Tapi imam siapa yang berhak? Ya tergantung tempatnya ya. Kalau di situ ya jamaahnya di masjid, di musola, di tempat sholat berjamaah umum, maka yang berhak adalah yang sudah dijadwalkan. Yang sudah di selama tidak ada penguasa yang hadir di situ ya. Kecuali kalau ada presiden, imam yang hadir di situ, presiden ya. Presiden termasuk wali ya, penguasa ya. Walaupun fasik katanya, tidak apa-apa. <laughs> Dikatakan oleh ahlu ilim, ahlu fikih, walaupun fa, ya, untuk menghindari fit, yang penting sahaja sholatnya. Muskilanya kadang-kadang tidak. Ya, yang penting sahaja sholatnya. Ya, kalau tidak ada, ya berarti yang ada di jadwal siapa? Ya, kan kadang-kadang masjid musola ada jad, jadwal aima ada. Kalau bukan di tempat atau di masjid musola, tapi di rumah, yang paling berhak siapa? Siapa? Ya, yang punya ruh salah. Siapa? Ayah. Bukan. Bukan yang punya rumah, tapi yang menempati ruh. Beda dikit toh aja. Yang menempati rumah. Kadang-kadang rumahnya bukan punya dia, kadang-kadang nyewa kan. kan tidak berhak, ini kan cuma nyewa di sini, <laughs> kasihan. Itu kan cuma pinjam itu enggak. Siapa yang sohibul bed, mau mau dia punya sendiri rumahnya, mau dia minjem, mau nyewa, dia sohibul bed yang menempati rumah tersebut dia yang berhak untuk menjadi imam ya kan kemudian dia punya hak untuk mendahulukan orang lain itu, yang maju itu eh, terserah yang didahulukan siapa dialah nanti yang lebih ber berhak kalau dia mau maju sendiri pun tidak masalah dia lebih berhak karena itu rumahnya dia kalau mau orang lain oh ngotot ini ya keluar sana sholat di luar ya. Nah, itu kalau di rumah seseorang tapi kalau misalnya di luar rumah, ya, di tempat umum, di mana misalnya, maka yang paling berhak baru tertib seperti yang ya mungkin kalian sudah hafal ya tertibnya al afqah yang paling fa kemudian siapa lah siapa kemudian al akra kemudian yang kedua al ak al akra ada dua pendapat ada yang mengatakan yang paling banyak hafalannya ada yang mengatakan paling fasih bacaannya yang ketiga al aura yang paling yang paling wah, wara ya lebih dahulu mana didahulukan mana paling wara paling zuhud paling zuhud nggak mau yang paling salah berarti yang paling didahulukan yang lebih zuhud paling zuhud didahulukan. Kenapa? Karena waro itu orang yang meninggalkan sub subhat. Jadi subhat dia tinggalkan. Tidak mau, tidak jelas ini haram halalnya. Karena tinggalkan itu waro berarti. Ini tidak jelas punya siapa, itu waro. Ya, Imam Ahmad bin Hambal pernah menggadekan e, timbahnya kalau tidak salah karena dia punya hutang. Setelah dibayar hutangnya, dia mau ngambil timbahnya dikeluarkan dua timbah. Anda tidak tahu ketanya orang tersebut. Timbah kamu yang mana? Salah satu ini. Timbahnya mirip sama, Ya kalau selama ente tidak tahu dan tidak ingat timba yang anak yang mana anak tinggalkan dua-duanya. Anak takut mengambil timba, akhirnya timba itu bukan hak anak, bukan milik anak. Jadi tidak jelas ini. Halal apa haram yang diambil, maka dia tinggalkan itu namanya wa haram. <clears throat> Jadi warok itu. Nah, tapi kalau misalnya kok di lemari teman anak ada uang ya merah 100 ribuan. Ah, anak tinggalkan ah, biar anak warok itu bukan wah memang wajib ninggalkan itu. Wah, masya Allah warok ya. Nah, ada lagi yang lebih dari warok adalah zuhud. Zuhud ini halal padahal, tapi dia tinggal. walaupun halal buat kamu ini, ndak sudah buat kamu aja ambil. Ndak ini buat hak kamu, Ndak, ndak anak mau sedikit aja yang sisanya luah buat kamu. Ini zuhud lebih dari wah. Nah, makanya didahulukan yang ya, baru yang warok, setelah yang warok yang yang apa lagi yang lebih tua ya ini umurnya 20 tahun yang satu 42 setengah ya ya hukumnya didahulu <laughs> kemudian yang apa ya didahulukan nasib yang punya nasab yang lebih mul ya, ada yang sayid ada yang tidak say dahulukan yang say <clears throat> kemudian tadi apa Nah ini tertibnya. Bagaimana kalau misalnya ada orang nerobos aja, tidak berhak dia, bukan lebih utama untuk menjadi imam, tapi dia nerobos, oh, merasa dia, ya merasa apa? Ya sudahlah seperti itu. Kadang-kadang ada orang kan seperti itu. Ya, tapi tidak usah suudon sama orang ya. Oh, ini kurang merasa ini ya, padahal dia bukan alim ini. Oh ya, jangan su. Ya, kita katakan, oh ini dia pentas, memang dia alim kok kita kita aja tidak tahu dia padahal dia hafal minhad hafal alfiah cuma kita aja nah. kan lebih baik lebih baik daripada kita ini orang ya hanuh ini tidak alim tidak apa maju aja jadi imam yes ini kan suudon sahib suudon ahto ahto wa in asob orang yang suudon pasti salah pasti salah pasti salah walaupun ternyata ben tetap salah dia kalau suudon tapi sahib husnudon asob asob asob wa in ahto tapi orang yang husnudon akan benar-benar benar walaupun ternyata tetap dia benar dalam agama. Walaupun ternyata dia hutnutun sama orang ternyata salah, dikira alim padahal dia alim bak aja nak tahu. Nah, kalau ada yang maju menerobos aja padahal dia bukan ahak. Apa hukumnya kalau sholat jenazah? Ini Imam Mbah Mahrama mengatakannya. Kalau dalam sholat jenazah hukumnya ha? Haram. Mestinya ayahnya. Tapi ini orang lain. Ini haram. Selama tidak didahulukan oleh ayahnya ya. Ini kan yang punya hak. Nah, tapi kadang-kadang seringkali ayahnya menyuruhkan orang nah, orang yang alim, orang yang soleh kadang-kadang ya. Nah, dia haknya dia. Harumah hukumnya haram. Nah, jadi kalau misalnya oh, disuruh orang-orang untuk maju jadi imam dalam sholat jenazah padahal bukan ayahnya bukan orang yang berhak untuk menjadi imam jangan mau karena menurut Imam Ba'ma Rama hukumnya apa haram kecuali kalau yang nyuruh keluar keluarganya yang paling berhak nah baru nggak apa-apa menjadi imam dalam sholat jenazah. Kalau bukan sholat jenazah, bukan berhak menjadi imam, dia nerobos aja jadi imam. Aghairi hakuriha, hukumnya mak. Ada fagi, ada yang tidak fagi. Yang tidak fagi maju aja. Dia yang fagi disuruh jadi makmum. Ini makro. Ya, tertib seperti yang tadi ya, tergantung tempat sholat berjamaahnya juga kan. <clears throat> Lakin nakala Ali Sabral Misi an Ibni Hajar tapi dinukil oleh Imam Ali misi daripada Imam Ibn Hajar al-Karaha fil Janazah bahwasanya hukumnya sholat jenazah juga hukumnya makruh. Jadi Ibn Hajar tidak membedakan mau sholat jenazah, mau sholat jamaah yang lain, maka hukumnya kalau yang menjadi imam bukan orang yang berhak, hukumnya makruh. Tidak ada beda. Nah, tadi pendapatnya Imam Bamah, Oma. Ya, kalau sholat biasa tidak berhak jadi imam dia jadi imam itu makruh. Ya, tapi kalau sholat jenazah bukan makruh lagi tapi ya haram. Allahu a'lam. <clears throat> يا ربنا اعترفنا بأننا <coughs>